Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa dinu الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Hadirin mustami'in Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian menjelang buka puasa dari Masjid Agung Bangil ingkang dipun rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala <clears throat> Alhamdulillah kita ngaturakan kalimat tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala niat mensyukuri nikmat-nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun paringaken dumateng kula panjenengan tanpa ada putus dan berhentinya kelawan nikmat niku kula jenengan surih niki dipun kersakaken kali Gusti Allah dipun undang kali Allah saged meluangkan waktu kangge iktikaf hadir dan mendengarkan pengajian di bulan Ramadan niki Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan memilih kulau kali panjenengan sakit iktikaf karena Allah menginginkan kulau kali panjenengan dados kaulane menungso sing sae wonten pun Allah kulo kali panjenengan dipun akan Gusti Allah akan diberi ampunan kali Allah subhanahu wa ta'ala di hari-hari bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala maringaken menawarkan ampunan dumateng kula panjenengan atas dasar dosa dan kesalahan kula panjenengan dengan terampuni dosa dan kesalahan kula kalih panjenengan diharapkan Urip kula kali panjenengan wonten donya yang banyak dengan ujian tantangan dan rintangan dapat senang. Kita selesaikan semuanya sesuai dengan tuntunan ajaran Allah dan Rasulipun. Setelah Allah mengampuni dosa dan kesalahan kula kali panjenengan sing purun nekani dan mirengakan pengajian. Allah ingin memberikan rahmat. Pemberian yang atas dasar kasih sayang itu yang pernah diberikan oleh Allah dumateng orang-orang yang soleh. Orang-orang yang baik di sisi Allah sehingga kula kali panjenengan binjang bakal dipun masukno suargane Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala dumateng malaikate Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan ikut hadir dalam setiap pengajian Allah berfirman waran malaikat wong-wong sing ngrungokno dan teko pengajian iku kumu berdirilah waqad istaghfartu lakum saya telah mengampuni dosa-dosamu waqad buttilat sayyi'atukum hasanat dan perilaku jelekmu telah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi perilaku-perilaku yang baik. Inilah harapan kula kali panjenengan. muki-muki sedoyo sing hadir yang mendengarkan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama keluarga menjadi orang-orang yang selamat orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kula kebagian membahas wonten gini kitab Riyadhus Shalihin tentang fadilah, keutamaan, kegunaan orang-orang memperbanyak istighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, setiap nabi, setiap rasul menganjurkan dumateng kaumnya untuk selalu meminta ampun dan istighfar dumateng Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimudahkan lisannya oleh Allah untuk selalu istighfar maka dia termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. ini nopo sih kalau kali panjenengan kok selalu dikongkon istighfar? Karena kadang-kadang kita tidak merasa bersalah. Padahal salah kita banyak. Di antara sekian banyak dosa dan kesalahan kita itu singgarai urip onok geni dunyo padahal segala kebutuhan kulo kali panjenengan pun disiapno dicepai kali kusi Allah Subhanahu wa taala opo sing dicepakno Gusti Allah kangge kulo kali panjenengan boten kate meleset ngalih nanggene wong liya meskipun wong liya niku mang wong sing paling cedhek anak utawa bojo demikian juga napa kemawon yang bukan disediakan kangge kula kalih panjenengan meskipun sudah kita raih wis kula kali panjenengan cekel wis kula kali panjenengan kuasai kalau toh bukan bagian kula kali panjenengan pasti akan pindah dan kebutuhan kula kali panjenengan itu disediakan oleh Allah sehingga kula kali panjenengan urip ana donya tiboten kate mati sebab kurang pangan Gusti Allah Subhanahu wa taala dawuh lan tamu tanafsun awak awaan jiwa seorang makhluk boten katene mati hatta tastakmila sehingga sebelum dia makhluk niku menghabiskan dengan sempurna tuntas entek bersih rizkuha biaya hidup sing disediakno Gusti Allah lekne kebutuhan urip sing disediakno Gusti Allah kangge wong iku mang takerane wis entek maka bareng ambek ajaluha kontrak uripe ya melok entek ya yeah. Rono wis disiapi kenapa Gusti Allah niku lek nyukupi kula kali sampean pasti cukup lek itu gas penggawean kula kali sampean tidak berat kenapa kok kita itu merasa sumpet ya wis karena banyak kesalahan contohnya gak repot umpomo kula kali sampean urip sak omah rumah tangga ambek bojo seneng akrab ambek anak guyon semuanya sudah ada panganan wis ono ngombe wis ono semuanya ada kita enak-enak seneng terus kulo kali panjenengan membuat salah nanggene bojo umbomo. maka kesalahan ini membawa ke suasana rumah tangga kita kurang harmonis malah gak seneng melebu kepetuk bojo gak enak krono salah metu gak enak kepetuk anak gak enak mangan gak enak karena punya salah demikian kulo kali panjenengan nggih ngoten urip ana ngene donya Gusti Allah semua makhluk di sekitar kita taat kepada Allah mereka meladeni kulo kali panjenengan duduk krono kemuliaan kula kali panjenengan tapi perintah Allah ternyata kula kali sampean dikasihi Allah dimanjai Allah malah kula kali sampean over lali merasa kita ini raja urip ono donya sakarepe dhewe gonggon sembayang semoyo digonggon zakat semoyo koyok-koyok gawe karepe dhewe kita salah kepada Allah karena kita salah kepada Allah maka kita hidup di dunia ini merasa gelisah ya kegelisahan itulah yang membuat kita kesalahan itu membuat kita gelisah para hadirin sekalian Gusti Allah Subhanahu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Inna minad dunubi dzabban di antara sekian banyak dosa yang telah pernah kita laksanakan sengaja ataupun tidak sengaja ngeroso utawa gak ngeroso ada sebuah dosa la yukaffiruha tidak dapat ditutupi imbasi akibat rosone as sholat sholat itu dapat menghilangkan dosa dan kesalahan kita as sholatu baina sholat kafaratun lima huma sholat asar dilakukan kita berbuat sholat Sholat maghrib lagi kesalahan antara maghrib sampai isya. Eh, sholat antara asar sampai maghrib diampuni oleh Allah. Ternyata dosa ini tidak bisa terampuni dengan sholat tadi. Walasiam puasa itu adalah menghancurkan secara total dan lembut dosa-dosa kita. Tapi dosa ini dosa sing dablek nggak bisa hancur, nggak bisa hilang si ono rosone, ya walaz zakah, sedekah kita tidak mampu walal haji walal umroh kita haji haji mabrur laisa lahu jaza illal jannah padahal balasannya langsung diberi pintu surga tidak bisa juga umroh balik, balik tetap sumpek lakin yukafiruha Allah menjadikan jalan supaya pulau kali sampean besok mulih onok gene akhirat tidak menjadi beban yang berat salawis onok gene donya susah onok kuburan dikucil no tanpa ada sanak saudara teman dan tetangga kula kali sampean dalam keadaan susah Allah tidak menginginkan itu lakin yukafiruha Allah memberikan jalan untuk menutupi menghilangkan akibat dosa ini bihamil ma'isyah uripe digawe sum sumpek lek kula kali sampean kepingin urip gak sumpek meskipun nyekel duwe ake awak sehat keluyuran nang dindi ambek bojone ambane nang hiburan ana kono terhibur ngentekno duit mulai tenger-tenger maneh mending golek hiburan maneh ya gak mari-mari nggih supaya gak ngono maka kula kale panjenengan dikengken banyak is istighfar ambik Gusti Allah lan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh diceritakan dalam surat Hud ayat 3. Gusti Kanjeng Nabi jauh Gusti Allah cerita lekne Kanjeng Nabi itu cuman sekedar menyampaikan amanah dari Allah. Ya. Yeah. lek kon gelem melok aku ayo lek nene ndak ya wis istaghfiru rabbakum summa ilaih urip iki cak yuk sing akeh istighfare njaluk sepuro rabbakum nang pangeran sira kon rumangsa gawe dosa utawa gak rumangsa gawe dosa istighfar lek kon wis sedina iki taat tok kon durung bisa syukur nang Gusti Allah istighfar summa tubu ilaih lek kon wis istighfar aja tambeng bali onang Gusti Allah nang dalan sing apik lakumu sing bener Ya. Lepton dalam istighfar yumatta'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Maka Allah akan menyenangkan hatimu. Kulo kali panjenengan disenengno ambik Gusti Allah dengan kesenangan yang luar biasa ila ajalin musamma sampai pada hari-hari yang telah ditentukan yaitu menjelang wafat husnul khotimah ya terus di samping kula kali panjenengan urip seneng wa yu'tikulladzi fadlin fadlah lek istighfar kula kali sampean luwe pasti kita mempunyai keutamaan di sisi Allah istighfar kula kali mengangkat derajat kula kali panjenengan kadang-kadang kula kali panjenengan merasa kita itu sudah sedino poso wis ngaji wis sembahyang kadang-kadang ngoten niku rumangsane awake dhewe sing usah padahal itu adalah pemberian Allah Kadang-kadang kula kali sampai nulis joko rumangsane awak api dewi wong lio elek padahal mereka tidak mendapatkan kesempatan dari Allah. Coba kula kali panjenengan no ambik kusti Allah. Ya, ikro bismi rabbikal ladzi kholak Maca Bismi Rabbika dengan nama Tuhanmu. Artinya gini, urip iki cak deloko nanggene pangeran sing gawe sampean. Ya. Yeah. Khalaqal insana min alaq. Awakmu biyen didadekno mbek Gusti Allah iku asale teko getih. Tony lo kecepatan gede jijik. Barang sing jijik na ya jadi sampean iki. Sing rumangsa suki, so ganteng, so ayu, so pinter, sing kakek ya sampean iku tetep gede. Asale barang ino diramut ambek Gusti Allah jadi mul allazi khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram terjemah bebas ja urip iki ja delok nanggene pangeran sing dadekno sampean ganteng iso mlaku gagah sehat gak semper gak loro ya Gusti Allah singgari sampean iso nyambut gawe iso ngene ya Gusti Allah ya yeah. kalah tapi enggak menungso iku begitu dhewe wis ide ku ketok ganteng iso sembarang innal insana layatgha menungso iku seringkali melenceng seringkali melanggar. Kapan dia itu kok cenderung melenceng dan melanggar? arroahus raahus Lek iku mang rumangsa iso, rumangsa sugih, rumangsa cukup, rumangsa waras. Tongkol sembayang semoyo nyambut gawe tok ae. Ya. Yeah. Sugih rumangsa sugih penggaweane dhewe dikokon zakat emoh lako enak wong aku nyambut gawe soro kok dikene nang ngene wong gitu ya yeah. Lho, keengganan abot kula kali sampean kanggo nang taat nang Gusti Allah inilah yang menjadi kita berdo berdosa. Merjane istighfar rumangsa songgawe dosa utawa gak gawe dosa istighfar cekne seneng cek dimulyakno ambek Gusti Allah. Wong Kanjeng Nabi yang sudah diampuni dosa dan kesalahannya baik yang telah lalu atau yang akan datang Kanjeng Nabi dijaga tidak sampai melakukan dosa yang belum diampuni Allah, itu pun aku sedino sewengi gak kurang moco istighfar itu sampai 170 kah? kali. Apa mana kalau kali sampean? jika bini kalau istighfar ngoten. Lek kepingin, kepingin urip seneng dari kanjeng Nabi istighfar yang cukup. Kudu istighfar to, Yo abot gawe apa sing dadi kewajibane ikhtiar menungso ana ngene donya lakonono di sela-sela itu banyak istighfar nang ngene Gusti Allah. Zaman Nabi Nuh yang tengah ditimpa bencana dunia ludes gak duwe apa-apa kena banjir bandang begitu kaum Nabi Nuh yang terselamatkan yang ikut Nabi Nuh melok gini perahu mudun wis dasar aman gak ono banjir kabeh niku wau pikiran mangan opo mbut gawe opo Ya, yeah. barang rusak koyok ngene. ini Nabi itu dikandani Gusti Allah ojo repot, lek nurut akalmu gak iso. Padahal mereka orang-orang yang sudah baik yang tidak ikut terkena tertimpa bencana. Dawuhne Nabi Nuh ya Allah, "Fakultus takfiru rabbakum." untuk mengatasi segala kegalauan kamu, segala kekutaran, kekhawatiran kamu, segala ketakutan kamu. Saya cuma memerintahkan istaghfiru rabbakum. Banyak-banyak istighfar kepada Tuhanmu. Ya. Indahu kana ghaffaro karena Allah itu sangat senang mendengar orang-orang yang istighfar sangat senang menerima orang-orang yang istighfar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yabsutu aydihim fil masa. Di sore hari ini Allah membuka pintu istananya untuk menerima orang-orang sing mulai isuk mang nyambut gawe kepingin no awai. Ternyata ia untuk menyenangkan dirinya banyak dipicu nyambut gawe ake saingan lega ngene kon ngene banyak melakukan dosa. Dosa dilakukan akhirnya hajat gak tekan. Salah langkah. Gusti Allah menanti. Rinio le rinio. Kot salah langkamu istighfar tak tutun nuhun. Sampai larut kot. Marit ngeten di diburu menganti sampai i, Baru Marit sampai isa enggak dia itu berpaling dari Allah nyambut gawe mana Sembayang gak kau bertrawe prei. Kepingin seneng melanggar lagi dinteni ya Gusti Allah waktu subuh ben tak wong iki sadar sedina sewengi wis nuruti nafsune siki durung memuaskan tak enteni kon sampai su subuh ya mergane para hadirin sekalian ketika ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mesti Kanjeng Nabi nemoni wong niku wae ana ngene masjid cak awal bocah sampean singitan ana masjid wayahe wong nyambut gawe nang pasar nang sawah nang pabrik sampe kok ana ngene masjid anu Kanjeng Nabi anu apa kula apa sampe kok depis ana masjid iki anu Kanjeng Nabi anu anu dae kaya nyambut gawe iki dudu wayahe bayang ngeten Kanjeng Nabi kula kadinge medal niki mboten saged medal titik kepethuk tiang lagi ngalor ngidul mboten saged mlaku kula dadi wayahe wong nyambut gawe kula singitan wayahe wong turu kula nyambut gawe keliru kok apa sebab e? sebabe kulo niki Kanjeng Nabi dibasek dipirok kali duit nulu buatan purun belasan kulo lah kok iso langgi kulo nyambut gawe gak tahu ketok berhasil konco kulo le hubung nulung wis sampean lek ne anu soro-soro ngene padha jamaah masjid toko kuwi iki sampean tunggu wis hasil pen luar isi setengah mati ya yeah. bareng di pasrano nunggu tok dagangan wis ana ditelok ambek langganane lho sing nunggu tok duduk wong kok liya purung gak tuku sepi gak oleh oleh piro gak oleh lho padahal aku lek nunggu akeh ah, kon iki sangkal golek teko ndi jarene wong kula dukun ta gak usah dukune jare kanjeng Nabi gak usah golek dukun iya insyaallah jadi kon dibaca ambek duit engge kanjeng nabi lakon gak duit ta nomor malaikat sing dibagi duit niku SSM sen tilbunan dene kon diwawu Boten sakit kanjeng Nabi dipun di semerap sampean to. Ngene lho kon tak warai ya. Tak warai kon ya. Lakonono, lakonono. Nggih. Yeah. kan sak durunge sembayang subuh Gusti Allah niku ngonton malaikat kilo wong sing tangi subuh-subuh iku sangonono sangonono sangonono sing bek sing akeh lah kula kali sampean tinggal gowo apa gowo kresek apa gowo karung ya lah sing bagian manggone malaikat rinio rinio oh, ngoten dua dua, dhuwit ngoten oh, ya cari Gusti Kanjeng Nabi sopon malaikat iku yo nopo Kanjeng Nabi carane nopo Subhanallah bihamdi il azim astaghfirullah Subhanallah bihamdi il azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah wocon ping 100 gembrutuk malaikat golek ikon nawarno dhuwit wocon para hadirin sing ngekeki kanjeng nabi dhewe mantep mosok nabi goro ta diwoco subuh melok jamaah jare sing nagih utang lho kepet cok wong iki pirang-pirang dino. kon wis tak toleki wayahe nyaurutan semoyo nggih ya insyaallah bareng tiang niku kepethuk mari maca subhanallah alhamdulillah subhanallah alazim sepatus sing nagene iki lho wah asar iki Alhamdulillah kangen aku aku gak takon utangi takon sampean tuh seger waras tak pikir nang luar negeri sampe oh enggak aku ono omah yo ngono pedhok ini seger waras iya wis coba kas utang lunas kabeh waduh seneng wis nang ya sing duwe utang kayak sing dihutangi ngreken lunas lunas bebas tok kabeh Si diwaca sepisan nih Ya. Mari kudu diwaca istiqomah, yo ono sing nulung. Bareng diwaca terus kapan awak tuku montor kaya kancaku dapurmu iku. Ah. Ya. Wis aja katik macem-macem sedina cukup dimangan anak bojo tentrem iso urip kaya wong liya gak sampe dina diwaca. Gila. bener jari Gusti Allah Istighfiru rabbakum innahu kana istighfar yang cukup yumatti'akum mataan hasanah kon bakal disenengno i dagangan i penggawean dikei konco, dikei dulur sing no ila ajalimu sama sampai ente umurmu ya yeah nerusakan ceritane dawuhe Nabi Nuh nanggene umate niku wau. Lek gelem istighfar nang Gusti Allah yursilis samaa alaikum midrara maka Allah akan mengirimkan langit hujan dari langit secara ter ni kau Nabi Nuh ngene. Udan mana, banjir mana, kelem Bahasa Lho. kau coba bahasa banyu. Ya. Yeah. Artinya ngene lu. Ya. Yeah. Gusti Allah mengirimkan air dari langit secara menyeluruh turun temurun secara rutin gak ada banjir. Sing dikarepno Gusti Allah niku kan ngeten waja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin waja'alna dadekno ingsun minal ma'i jalaran teko onoe banyu niku mang kullasyai'in segala sesuatu sebab ono banyu hayyin jadi oh urip Dikon lek kepingin pikiranmu padang, cerdas menghadapi ini bisa menjawab kak sumpek tok istighfar sing ah kecek atimu urip pikiranmu urip ya yeah. hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah tadi gak pikiran banjir ya yeah. tapi lek kula kali sampean kurang istighfar panas lek wis panas kering lek wis kering cuma muangkel murang muring tok ya yeah. istighfar dan salat salat terus jari Gusti Allah Jadi lek kula kali sampean istighfar pas atine urip pikirane urip. Ya. Yeah. Wa yumdukum bi amwalin wa banin. Istighfar cukup maka Allah akan membantu kamu memperkuat hidupmu bi amwalin dengan harta. Lho kula kali sampean jare lek wong istighfar iku dikeki dhuwit aku tak istighfar ping 1000. Mari ngono ndelok ni sore pokoknya sing dilungguhi gak ono dhuwit ya Ustaz. Lho repot dhuwit maneh. Ya. Yeah. Sing dimaksud bi amwalin niku apa sih gunane kon nyekel duwe iku apa kaya apa ya lek nyekel duwe enak ustaz Bocok tu pingin gini tu kok no gini gini kene oh sing kon maksud kon lek nyekel duit sembarang ketekan atimu seneng ngono ta ya tak kei duit kon asal gak dadekno kon sombong lha ngoten lah Lek wong nyekel duwe sapa? Biyen gak nyekel duwe, nyopo antane iki nyekel duwe peneng, Gus. Kurang ajar lek ngoten iki ya. Gusti Allah tidak. Sing penting golekake istighfar. Apa sing dadi karepmu tak turuti. Kon duwe karep yo gak macem-macem. Wong pegawean ngene nyangkane gak tuku prawoto. Kayopo? Iya. Yeah. Jadi harus berpikir sesuai dengan keadaan, angan-angan gak bolok-bolok, orang tenang. Ya. Ya itu jenenge wayum titkum bi amwalin uripmu ditopang dibantu dengan harta, harta yang dapat menyampaikan maksudmu uripmu jenisen seneng wabani istighfar yang cukup akan menjadikan anak-anak kita itu gak gak telno gak no pikiran nang awak gak gubur zamane kaya ngene anak wis di sekolah no rini merono terpengaruh ambil kon konco jadi korban ya yeah. jadi kor korban inilah yang banyak jadi ni ya istighfar. Ya. Yeah. Kalau kali sampai lek Rejab biasakan biasakan kita membaca Firli Ya Allah ampunilah saya warhamni sampai welasi watub alayya lek mari istighfar diterima oleh Allah kita senang kembali duduk bersama Allah dan istighfar niki juga merupakan zikir ingat kita kepada Allah. Ya. Dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa mayyu ana jali sumandakaroni. Lek kon gelem eling nanggene aku, kon tak barengi. Ya. Jadi selama kita istighfar astagfirullahaladzim itu Allah bersama kita. Tapi kalau kita berpaling dari Allah, menjauh dari Allah, wa mayu'rif an rahman. Barang siapa yang berpaling ngeco lisane jadi bahasa nyebut Gusti Allah. Ya napa? Nuqayyid lahu syaitonan yang timbul lek sampean ngedot teko Gusti Allah sing teko setan setan itu apa pikiran sing enggak-enggak hati sing enggak-enggak penyono sing enggak-enggak elek terus fahuwalahu korin pikiran yang jelek tuduhan yang jelek selalu mengawasi pada kita karena apa? Kita jauh dengan Allah. Sing ono sing jangga. Lah, lek kula kali sampean sudah dikeloni ambek setan, maka kita salah to ibadah torok ibadah torok. Jawabnya Gusti Allah, alam aat, ilaikum ya bani adama. Aku lak wis tau kondo nang konrek rek anak Adam urip iki Allah ta'budu syaitan ojo nuruti pikiran elek ati sing elek penyono sing elek innahu lakum aduwum mubin itu musuhmu sing bebuyutan sawangane ketok nulungi tapi jerumusno ya yeah. Allah ta'budus Wa anik buduni urip iki sing nurut nang aku. Hadza siratun mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus yang baik. Ya. Yeah. Monggo para hadirin sekalian kita membiasakan diri mengisi hidup-hidup kula kali sampean ya sampai nyambut gawe ya zikir nang Gusti Allah jangan sampai kita sehari semalam kurang istighfarnya kepada Allah apa maneh lek kula kali sampean waktu poso ini, mojo asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah Allah senang dan ridho kepada kita Lulus kula kali sampean piring jari Gusti Allah njaluk apa kon nyopo aku? Ambil jaluk sepura iku. Allahumma inas'aluka ridha